Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنت baca hadis pendek pendek kan yang panjang sallallahu alaihi wasallam hindi maaarot yung paratulong ang buwan. Nagdagara ng buwan. Namas sallallahu alaihi wasallam. Ibay ka na damas ng kahit. Iway ang buwan. وجل من بر الوالدة رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sungguh aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat dan lebih dekat pada Allah daripada berbuat baik pada ibu. Hadis Al Bukhari dan Al Bukhari dan disahkan oleh Al Vâng, bao nhiêu antum Senyumanmu di wajah saudara muslim dan sultan Hadis Tirmidzi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kita masuk pada pembahasan hadis Ubadah bin Samit, Ubadah ibni Samit yang menyebutkan barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dan Isa adalah hamba dan utusannya. Sekarang sampai kita pada kalimat Isa adalah hamba dan utusannya. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Beliau bukan Tuhan, beliau adalah Rasulullah. Rasulun min rusulillah. Salah satu rasul dari rasul-rasul Allah. Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Yang Bani Israel ini mereka banyak yang membangkang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam terkhusus kaum Yahudi. Kaum Yahudi dikenal sebagai kaum yang membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi ini membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, membunuh para nabi. Banyak dari kalangan para nabi yang mereka bantai, yang mereka bunuh tanpa belas kasih. Di antara Rasulullah, Rasul min Rasulillah yang akan mereka bantai, yang akan mereka bunuh adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun mereka tidak berhasil, tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Athar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan. Lama aradallahu an yarfa'a Isa ila sama Ketika Allah ingin mengangkat Nabi Isa ke langit, kharaja ala ashabihi, beliau keluar menemui para sahabatnya wa fil bait ithna asyara rajulan minal hawariyin di dalam sebuah rumah yang jumlah mereka ada 12 orang dari kalangan Hawariyin. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa itu dikenal dengan sebutan Hawariyun. Ya. Dari kalangan Hawariyun. Mereka dikenal dengan sebutan Hawari. Hawari. Dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dijuluki sebagai Hawari. Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Hmm? Iya, Az-Zubair bin Al-Awwam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking begitu kuatnya pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dijuluki sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat Nabi Isa jumlahnya ada 12 orang. Mereka dikenal dengan sebutan Hawariyun. Fakharaja alaihim min ainin fil bait. Keluarlah beliau menemui mereka. Wa ru'suhu yaqturu ma'an dan kepala beliau meneteskan rambut ya bisa eh, meneteskan air. Ya bisa jadi kemungkinan habis mandi atau habis dibasahi rambutnya. Kepalanya masih basah Menemui para sahabatnya Faqala lalu Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan Inna minkum man yakfur bi ifnatai asyrata marratan Sesungguhnya di antara kalian nanti ada yang kufur kepadaku sebanyak 12 kali Ba'da an amana bi setelah dia beriman kepadaku ini kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ayyukum yulqa alaihi syabahi fayuktalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Siapa di antara kalian ini yang nantinya mau diserupakan denganku? Dia dibunuh menggantikan posisiku wa yakunu ma'i fi dan bersamaku nanti di surga dan dia akan bersamaku pada derajatku yakni akan menjadi temanku nanti di surga faqama syabun min ahdathihim sinnan berdirilah salah seorang pemuda yang paling muda dari 12 orang tadi faqala dia berkata Ya, faqala lahu lalu Nabi Isa berkata kepada beliau, "Ijlis, duduklah engkau." Suma ada alaihim faqama dzalika syab. Kemudian Nabi Isa mengulangi lagi, "Siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku yang nantinya dia dibunuh? Posisinya itu seperti posisiku ketika nanti dikejar-kejar orang-orang Yahudi." Laki-laki tadi berdiri lagi, anak. Padahal Nabi Isa sudah minta dia duduk, ya mungkin karena masih muda, tapi dia tetap ya ingin biarlah aku saja wahai Rasulullah. Ya. Fakala anta huwa Lalu Nabi Isa berkata, kalau begitu engkau. Faulqiya alaihi syabahun. Faulqiya alaihi syabahu Isa. Lalu Allah Subhanahu wa taala serupakan pemuda itu dengan Nabi Isa. Allah miripkan dia dengan Nabi Isa. Wa Isa, Nabi Isa pun diangkat min rauzanatin fil bait ila sama, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Wajah talab dan orang-orang Yahudi datang karena memang orang-orang Yahudi memang dikenal orang-orang yang membunuh para nabi, membantai para nabi. Datang orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa, ingin membantai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wajah tolak minal Yahud fa'akhudhu syabaha diambillah orang yang mirip dengan Nabi Isa tadi. Thumma salabu kemudian dipaku. Disalib ya, disalib. Diikat entah diikat atau dipaku ya, biasanya salib itu dipaku biasanya tangannya dipaku, kakinya dipaku. Wa kafara bihi ba'dhum ithnatai asyratan marratan eh, ithnatai asyrata marratan ba'da an amana bihi disalib Nabi Isa alaihi salatu wassalam eh, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi Nabi Isanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit maka benar apa kata Nabi Isa kufurlah 12 kali setelah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari sahabatnya tadi. Ya 12 kali kufur kufur setelah beriman kufur setelah beriman Allah alam. Ya. Bagaimana yang dimaksud? Yang jelas disebutkan di sini waftaraku salah safirat mereka terjadi tiga kelompok. yakni mereka semuanya terbagi menjadi tiga kelompok. Fakalat ta'ifatun ketika melihat Nabi, ini orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi meninggal, salah seorang dari mereka mengatakan, Allah fina." Allah ada di tengah-tengah kita, masya'a, sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma sa'ida ila sama, kemudian naik ke langit. Wahaula dan mereka ini dinamakan kelompok al-Yakubiyah, kelompok Yakubiyah saya kurang tahu bahasa ininya, bahasa Latinnya apa. Dalam bahasa Arab kelompok ini namanya kelompok Yakubiyah. Ada dalam bahasa Latinnya, dalam kisah-kisah mereka itu ada. Cuman saya kurang paham bahasa Latinnya. Wakalat firqatun, ya sebagian dari mereka berkata, karena finatullah, di tengah-tengah kita ada putra Allah. Masya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma rafa'ahu Allahu ilaihi kemudian Allah angkat kepadanya. Wa haula'i nusturiyah. Mereka ini dinamakan dengan kelompok nusturiyah. Wa qalat firqatun dan sebagian lagi mengatakan kana fina Abdullah wa rasuluhu. Di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan rasulnya. Masya Allah. Sebagaimana yang Allah kehendaki Summa rafa'ahu Allah ilaihi kemudian Allah angkat dia menujunya. Ini mereka yang dari kalangan Hawariyun tadi, ya, terbagi menjadi tiga kelompok ini. Wahaulail muslimun. Yang terakhir ini kelompoknya namanya kelompok muslim, ya, kelompok muslim. Fatawaharatil kafiratan alal muslimah. Namun dua yang kafir tadi, yang pertama kafir, yang kedua kafir, ini mengalahkan yang muslim. Yang muslim faqataluha dibunuh oleh mereka. Falam yazalil Islam tolmisan sehingga Islam pun kabur. Ya. Jadi di antara mereka ada yang berpemahaman yang pertama atau berpemahaman yang kedua. Yang pertama Allah ada di tengah-tengah kita, kemudian Allah naik ke langit. Ini yang pertama. Yang kedua berpemahaman Allah punya putra kemudian naik ke langit. Yang ketiga, kita punya Rasulullah dan hamba Allah yang naik ke langit dinaikkan oleh Allah Swt. Yang ketiga ini dibunuhi oleh mereka. Yang pertama dan yang kedua tadi sehingga Islam kabur terus menerus kabur hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mengaburkan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan terus menerus sampai datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dari Hawariyun tadi yang 12 orang tadi. Ya. Mereka ada yang kufur nanti ya, aku berkhianat sebanyak 12 kali setelah beriman kepadaku kata Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Sebanyak 12 kali ya dia Eh, berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok ini. Kelompok yang dua ini memenangkan kelompok yang ketiga. Yang ketiga disingkirkan dibunuh. Sehingga pemahaman orang-orang tentang Nabi Isa ada kalanya yang pertama ini, ada kalanya yang kedua. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Wahada isnadun sahih ila Abbas kata Ibnu Kathir ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas. Jadi cerita ini ya disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abi Kuraib dari Abi Muawiyah dengan yang semisalnya. Wa kadza ghairu wahidin salaf. Demikian disebutkan oleh tidak satu orang dari salaf yang menjelaskan kisah ini. Jadi ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, itulah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat beliau ke langit, ya. Allah mengangkat beliau ke langit. Dan orang-orang Yahudi itu sebenarnya mereka membunuh Nabi Isa itu tidak di atas keyakinan, ragu. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, mereka ragu membunuhnya. Tapi Demikianlah pengakuan mereka kami telah membunuh Isa Al-Masih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala di dalam Nurun ala Darb. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Waqad tawatarat al-ahadith an Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Bil ikhbar an nuzuli Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sungguh banyak hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa ibni Maryam nanti di akhir zaman. Nabi Isa ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Haytami di dalam fatwa beliau ketika beliau ditanya, "Kam yuqimu Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi?" Nanti di akhir zaman berapa lama Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini? Fa'ajaba biqaulihi beliau menjawab yuqimu sab'a sinin. Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini selama tujuh tahun. Nanti beliau akan tinggal di bumi ini selama tujuh tahun. Akan hidup selama tujuh tahun setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kama sahafi hadithi Muslim sebagaimana yang sahih di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wala yunafihi hadis at-Tayalisi. At-Tayalisi dan tidak menafikan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi bahwa beliau akan tinggal selama 40 tahun. Di dalam riwayat At-Tayalisi disebutkan beliau akan tinggal selama arba'ina sanatan, 40 tahun. Bagaimana penggabungan dua riwayat ini? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Rahimahullah taala li'annal murad majmu' lubthihi fil ardi karena yang dimaksud adalah tinggalnya beliau selama di muka bumi ini qabla raf'i wa ba'dahu sebelum diangkat dan setelah diangkat jumlahnya 40 tahun lamanya fa innahu rufi'a wa sinnuhu 33 sanatan Beliau alaihi salatu wassalam ketika diangkat usianya 33 tahun. Di usia yang ke-33 tahun Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit. Nanti beliau akan turun selama 7 tahun. 33 tambah 7 sama dengan 40. Selama 40 tahun semuanya itu usia beliau alaihi salatu wassalam nantinya di akhir zaman beliau akan tinggal di muka bumi ini selama tujuh tahun wa annahu yanzilu fi akhir zaman beliau akan turun di akhir zaman nanti fi Dimashq di Damaskus di suatu tempat suatu negeri yang dikenal dengan sebutan Damaskus Damaskus ini sekarang apa namanya Surya Suria, Di Surya Berarti nanti Nabi Isa akan turun kalau Damaskus itu Surya Yang jelas Damaskus ya. Antum bisa lihat ya tadi kita dapat info di Surya berarti Damaskus. Beliau akan turun di Damaskus di akhir zaman. Wa annahu yatawajjahu ila Palestin dan beliau akan pergi menuju Palestina ba'da nuzuli dajjal. Turunnya beliau ini ya beliau pergi ke Palestina ini setelah turunnya dajjal. Setelah tibanya dajjal wa annahu yaktuluhu hunalika dan beliau akan membunuh dajjal di sana fi babilut di suatu tempat yang bernama babilut apa namanya itu sekarang wallahu a'lam di daerah babilut Babilud pakai dal. Wal muslimuna ma'ahu dan kaum muslimin tinggal bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ya'til muslimin. Nabi Isa akan datang akan datang ya akan datang kepada kaum muslimin wahum qaimuna lis dan mereka menunaikan sholat. Menunaikan sholat berarti di akhir beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bertemu tidak Nabi Isa ini dengan Nabi Muhammad? Bertemu tidak? Bertemu tidak? Di mana? Bertemu tidak? Enggak bertemu. Bertemu tidak? Tidak kayaknya. Bertemu tidak? Tidak. Bertemu? Tidak. Bertemu di mana? Hah? Bertemu di langit. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Berarti Nabi Isa ini terhitung, terhitung apa? Terhitung sahabat berarti, ya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu definisinya apa? Yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW terhitung sahabat Nabi Isa alaihi salam alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabi SAW di langit dan beliau turun nanti turun di mana tadi turunnya Damaskus kemudian beliau pergi ke mana Palestina Palestina di sana beliau membunuh Dajjal dan disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kaum muslimin Beliau menegakkan sholat. Dan kaum muslimin ketika itu memiliki amir. Memiliki pemimpin. Fayuridu amiruhum an yata'akhar. Ketika hendak sholat, pemimpin mereka ini terbelakang. Memang sengaja tidak maju untuk menjadi imam. Hatta ya umman nasu, hatta ya umman nasa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Hingga yang menjadi imam itu Nabiullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayaba alaihi Isa Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Wayakul dan salah satu eh, dan pemimpin mereka ini pemimpin kaum muslimin tadi mengatakan inna hukimat laka fasalli bihim. Salat ini telah diikomatkan tujuannya supaya engkau menjadi imam. Menjadilah engkau imam kaum muslimin. Wajah fi ba'dir riwayat al-jayyidah disebutkan di sebagian riwayat yang sahih anna amirahum dzakal waqt al-mahdi bahwa amir mereka ketika itu Imam Mahdi. Amirnya Imam Mahdi. Ini amirnya, ini pemimpinnya waktu itu, pemimpin kaum muslimin. Siapa nama Imam Mahdi? Siapa nama Imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah. Senama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzurriyyati Fatimah termasuk dari keturunan Fatimah dari keturunan Ali ya keturunan Ali bin Abi Thalib termasuk dari Ahlul Bait Imam Mahdi ini termasuk dari Ahlul Bait Muhammad bin Abdullah namanya Fayaqulu lahul Mahdi, Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, "Taqaddam ya ruh Allah." Majulah. Fayaqba Nabi Isa pun enggan, tidak mau maju. Wa yaqul sholli anta. Sholli anta li annaha uqimat laka. Majulah jadi imam. Telah diikomatkan, telah dikumandangkan ikomat supaya engkau yang menjadi imam. Akhirnya Nabi Isa maju menjadi imam ketika itu. Wanuzuluhu amrun mujma'un alaihi inda ahli ilmi. Dan nantinya Nabi Isa akan turun di akhir zaman ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Wasabitun bin nusus dan sahih dengan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqat tawatarat bihil ahadith dan telah diriwayatkan dalam banyak hadis. Walaysa fihi syak bihamdillah tidak ragu sedikit pun. Wahuwa yanzilu fi akhir zaman dan beliau akan turun di akhir zaman ba'da khurujid dajjal al-kadzdzab setelah turunnya dajjal al-kadzdzab pendusta besar. Fayubayyinun nas kadzibahu wa dhalalahu Nabi Isa nanti akan menjelaskan kepada manusia dustanya dajjal, sesatnya dajjal wa yatawalla qatlahu alaihi salatu wassalam dan beliau akan mengambil alih tugas membunuh Dajjal. Waqad asyara al-Qur'an ila hadha. Sungguh Al-Qur'an telah mengisyaratkan kepada ini fi qaulihi jalla wa ala dalam firman Allah jalla wa ala lamma dzakara Isa ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-61 wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarun nabiha Sesungguhnya yakni nuzuluhu wa maji'uhu yakni turunnya Nabi Isa itu itu adalah sebagai tanda bahwa hari kiamat akan tiba yakni turunnya Nabi Isa merupakan tanda dekatnya hari kiamat tanda dekatnya hari kiamat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158 Allah Subhanahu wa taala berfirman barrafa'ahu Allahu ilaihi bahkan Allah mengangkat Nabi Isa wa kana Allahu azizan hakima dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah tentang keberadaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau sebutkan di dalam Nurun ala darb Ba'dul adillati ala nuzuli Isa alaihi salam Sekarang kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam syarah kitab tauhid wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu Nabi Isa adalah hamba dan utusannya Al-kalam fiha kal-kalam fi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Penjelasan tentang Nabi Isa ini sama seperti penjelasan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Illa annana nu'minu bi risalati Isa. Hanya saja kita beriman dengan risalahnya Nabi Isa. Wala yalzamuna ittiba' ittiba'uhu idza khalafat syari'atuhu syari'atana. Tidak harus ya, kita mengikuti Nabi Isa ketika syariatnya tidak sesuai dengan syariat kita. Fasyari'at fasyari'atu man qablana laha salasu halat. Syariat nabi-nabi yang sebelum kita ada tiga keadaan. Syariat umat yang sebelum kita ada tiga keadaan. Keadaan pertama antakuna mukhalifatan li syariatina. Menyelisihi syariat kita. yakni bertentangan dengan syariat kita. Fal amalu ala syar'ina, maka yang diamalkan adalah syariat kita. Keadaan yang kedua, antakuna muwafiqatan li syariatina. Sesuai dengan syariat kita. Fanahnu muttabi'una li syariatina. Maka yang kita ikuti adalah syariat kita. Keadaan yang ketiga, an yakuna maskutan anha fi syariatina, didiamkan di dalam syariat kita. Wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama ulamaul usul. Dalam keadaan ini para ulama usul terjadi perbedaan pendapat apakah kita beramal atau tidak. Yang benar kata Syekh Utsaimin disyariatkan pula untuk kita. Yang didiamkan ah, dalam syariat kita, syariat umat-umat terdahulu. Dalilnya adalah surah Al-An'am ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu tadi." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian mencari petunjuk. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah umat terdahulu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Berarti kita disyariatkan pula yang didiamkan di dalam syariat kita pada syariat umat terdahulu. Terlebih lagi diikrarkan, disetujui, ya, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti puasa Daud. Puasa Daud Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabu siam ilallah siam Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam karena yasumu yauman wa yuftiru yauman." Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabiullah Nabi Daud. Beliau puasa satu hari dan berbuka satu hari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Ini puasa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diikrarkan, dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakatatarafa fi Isa taifatan. Sungguh terhadap Nabi Isa ini ada dua kelompok yang terjadi. Yang pertama kelompok al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kedabuhu mendustakan Nabi Isa mereka. Fakalu bi annahu waladu zina. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa ini anak zina. Anak zina. Ya. Karena memang lahir tanpa ayah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa sebagai waladu zina. Wa anna ummahu minal baghaya dan mereka menuduh ibunya Nabi Isa termasuk dari pelacur kata mereka. Nauzubillah wa annahu laisa binabiyyin Nabi Isa itu bukan nabi wa qataluhu syar'an mereka membunuhnya ya membunuh yakni orang yang diserupakan dengan beliau alaihi salatu wassalam faqad kadzabu mereka mendustakan Nabi Isa wa ma qataluhu yaqinan Allah katakan di dalam Al-Qur'an padahal mereka itu tidak yakin Nabi Isa yang dibunuh ini mereka sudah ragu ketika menyalib itu ini bukan, bukan sepertinya bukan Isa. Ya, mereka ragu. Barrofa'ahullah bahkan benar keraguan itu benar itu salah itu keliru Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam walakin syubbihalahum syubbihalahum namun yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dari pemuda tadi yang menunjuk yang bersiap untuk diserupakan dengan beliau alaihi salatu wassalam Fakotalu al-musyabbah lahum wasolabu. Mereka membunuh ya, membunuh yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi dan menyalibnya. Ini kelompok pertama yang terjadi pada Nabi Isa dari kalangan Yahudi. Kelompok kedua An-Nasara, orang-orang Nasrani. Kalau mereka berlebihan terhadap Nabi Isa mengatakan kalau innahu hubnullah. Isa itu putra Allah. Wa innahu thalithu thalathah. Dia itu adalah yang tiga dari tiga bahasa sekarangnya apa? Trinitas ya, Trinitas. Waja'aluhu ilahan Allah. Mereka menjadikan Nabi Isa ini Tuhan bersama Allah. Wa kadzabu fima Mereka berdusta pada apa yang mereka ucapkan. Amma aqidatuna, adapun akidah kita, An-Nasara adapun akidah kita nahnu fihi fanashhadu annahu Abdullah wa rasuluhu kita bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna ummahu siddiqah dan ibunya itu adalah wanita yang jujur, tidak benar yang di, dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kama akhbarallahu ta'ala bidzalik sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an demikian. Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah wa ummuhu siddiqah kata Allah Subhanahu wa taala. Ibunya itu adalah wanita yang jujur, wanita yang terhormat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Wa annaha ahsanat farjaha dan Maryam yakni ibunya Nabi Isa ahsanat farjaha menjaga kemaluannya. Wa annaha udhara beliau adalah wanita gadis, wanita gadis gadis belum disentuh oleh lelaki manapun. Walakin masaluhu indallah fali Adam. Tetapi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an permisalan Nabi Isa ini di sisi Allah sama seperti permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dari tanah. Semua qala kemudian Allah katakan kun jadi fayakunu maka jadilah. Pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa adalah Abdullah hamba Allah Rodun ala nasara. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Pada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa adalah rasuluhu raddun ala yahudi. Bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak terasa ini. Ya, bentar lagi sebenarnya masih ada lagi penjelasan tentang Nabi Isa ini berkaitan tentang kalimah kalimatullah. Beliau adalah kalimatullah dan ruh disebutkan ruh darinya dari Allah. Nah ini ada penjelasan dari Syekh Muhammad yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan di sini juga ada bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang salah dalam memahami ruh darinya. Dan ini insya Allah kita lanjutkan di waktu mendatang karena waktu sudah habis. Ahibati fillah Allah wa iyyakum. Sedikit sebelum kita tutup, kami mengingatkan bagi yang membawa anak-anak, ya anak-anak kecil belum balik lah, anak-anak kecil yang dikatakan sibian, yang masih kecil, usia-usia terlebih usia di bawah lima tahun atau di atas lima tahun yang masih kecil, yang masih dikatakan sibian, masih kecil masih kita lihat anak-anak itu di waktu maghrib jangan dibiarkan keluar ya. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim di dalam Sahih keduanya jika karena junhul lail ketika tiba waktu malam dalam lafal lain lafal Imam Muslim di dalam sahihnya disebutkan Ida ghabatis syams ketika matahari tenggelam. Di situ intasyara syaitan. Setan-setan berkeliaran setan-setan berkeliaran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakufu sibianakum. Tahan anak-anak kalian, jangan disuruh keluar atau jangan dibiarkan keluar. Hewan-hewan ternak kalian suruh pulang, jangan dibiarkan keliaran di waktu maghrib karena setan berkeliaran di waktu itu. Dan mereka memiliki kekuatan ya, di waktu malam itu kekuatan bagi mereka itu lebih kuat. Ya waktu itu dan anak-anak ini lemah. Anak-anak ini lemah. Dia tidak bisa menjaga dirinya untuk membentengi dirinya dengan dikir-dikir kepada Allah itu mereka kurang. Mereka tidak sama seperti kita yang sudah dewasa. Ya. Kalau kita yang sudah dewasa bisa merutinkan dikir pagi dan petang, bisa merutinkan dikir-dikir tertentu. Kalau anak-anak ini mereka nggak nggak ada pikiran ke sana, pikirannya nih kalau usia-usia segini ini Usia-usia sibian ini pikirannya mau main-main aja pikirannya. Main, main, main, lari sana, lari sini. Jadi jangan dibiarkan ya keluyuran di depan, jangan. Di saat itu setan berkeliaran sampai kapan? Hatta tadhaba fahmatul isya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga hilang waktu fahmatul isya. Fahmatul isya itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim rahmatul isya itu maksudnya ya bainal maghrib wal isya antara maghrib dan isya sampai tibanya waktu isya sudah kalau sudah tiba waktu isya mau dilepas lepaslah sudah sholat isya sudah selesai nah lepas lepaslah nggak apa-apa kalau mau keluar setelah sholat isya tadi karena kegelapan antara maghrib dan isya itu dinamakan fahmah kegelapan antara isya sampai subuh itu namanya as-as Walaili as as'as. As'as namanya. Kalau antara maghrib dan isya namanya fahma Nah hingga waktu fahma isya ini hilang. Kalau setelah itu kalau mau dilepas lepas Adapun di waktu maghrib ini waktu maghrib ya, jangan dilepaskan, biarkan mereka di rumah. Atau kalau mau diajak taklim, biarkan di masjid. Atau di situ kita ada ini ada ruangan, masukkan ke ruangan itu, antum tunggui mungkin ibunya ya tahu siapanya yang mau menjaganya atau biarkan dia masuk ke dalam masjid ya dijagain jangan sampai ribut ya benar-benar di di apa dipelihara di artinya di diasuh lah ya kan walaupun antum agak kurang konsentrasi taklimnya ya, nggak apa-apa yang penting jangan biarkan mereka keluyuran di waktu maghrib ini jangan biarkan anak-anak kita keluyuran anak-anak itu lemah kalau misalkan bawa makanan nih pingin makan makan di ruangan dalam situ ya jangan makan di luar ya untuk anak-anak ini yang namanya sibian itu mereka ini kaum yang lemah lemah tidak sama seperti kita yang sudah dewasa ini syaitan lebih mudah untuk menyerang mengganggu mereka maka ini kami ingatkan yang bawa anak dimanapun itu bukan hanya di sini saja di rumah juga seperti itu makanya dulu masya Allah itu ajaran orang-orang tua kita dulu kalau sudah maghrib anak-anak disuruh masuk tidak boleh keluar itu benar, benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.